Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd kita lanjutkan Bacaan terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh al syaikh Al-Allamah Naam Shalal Fauzan atabahullah Simak baik-baik barakallahu fi kitabnya jadi lain kali upayakan kitab-kitab sudah disiapkan semuanya, ya. Nah, lain kali kitabnya sebelum taklim disiapkan, bukan dikondisikan apa yang dikaji. Kalau penuh ya sebelumnya yang sisanya taruh sana dulu, baru nanti disiapkan sehingga nggak usah bolak-balik. Jadi tinggal buka ya. Nah, semuanya itu termasuk cara yang baik. Kalau fiik jangan sampai nanti apa kitabnya hilang atau yang semisalnya. Jadi kalau misalkan sore ya, sebelum persiapan taklim apa yang ya, persiapan semuanya jadi tidak perlu bolak-balik semuanya ya. Nah, kita lihat sini barakallahu fik halaman 148, matan bagian atas itu yang punya kitab cetakannya seperti punya anak ini, yang tidak punya disimak baik-baik, dengarkan, jangan ngalamun, jangan aktivitas yang lainnya. Fokus barakallahu fi. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Wala naj'al qada Allah wa qadar wa qadarahu hujjatan lana fi tarki awamiri wa tinabi nawahi Masya Allah nah artinya apa dan kita tidak menjadikan ketetapan Allah dan takdirnya itu sebagai hujah untuk kita di dalam meninggalkan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya ini berarti apa maknanya kita nggak boleh berhujjah dan takdir di dalam perbuatan maksiat nggak boleh Orang yang berbuat maksiat kepada berhubungan takdir haram. Enggak boleh. Paham ya? Orang mencuri, kok mencuri Pak? Enggak boleh Pak mencuri. Ini adalah takdirnya enggak boleh. Paham ya? Berhujjah dan takdir diperbolehkan disyaratkan kalau ditimpa apa? Musibah. Qadarullah masyafa'al. Adapun berhujjah dan takdir ketika apa? Berbuat kemaksiatan, meninggalkan perkara yang Allah telah perintahkan, bermaksiat kepada Allah taala, haramun, tidak diperkenankan. Naam. Ikhwani fi din azza nazakumullah barakallahu fikum qala Asy-syarih wa atau kita ambil dikit lagi ini yang atasnya ini tadi sambungannya bal yajibu an nu'mina wa na'lam anna lillahi anna lillahi 'alaina al-hujjah bi inzalil kutubi wa bi'tsatir rusul masyaallah bahkan wajib kita beriman dan wajib kita meyakini na'lam meyakini maksudnya ya wajib kita beriman dan wajib kita meyakini bahwasanya Nah barakallahu fiik itu bahwasanya apa? Itu adalah hujjah Allah taala untuk kita. Nah, ada hujjah bagi Allah taala untuk kita. Apa itu? Apa hujjahnya? Nah barakallahu fiik biingzal kutubi dengan diturunkan kitab kitab Wa bi'tsatir rusul dan juga diutusnya para rasul. Jadi kita yang terhujai. Kita yang terhujai di situ barakallahu fiik. Jadi enggak boleh antum berhujah dengan takdir karena berbuat kemaksiatan enggak boleh. Faham ya seperti itu. Naam barakallahu fiik. Kita lihat syarahnya bawahnya. Qala syarihu athabahullah. Hadhihi mas'alatu hadhihi mas'alatun 'azimatun tata'allaq bil qada' wal qadar. Ini permasalahannya sangat agung yang ada kaitannya dengan ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yaqulul mu'allif rahimahullah wa la naj'alu qada'al qada' Allah wa qadarahu hujjatan lana fi tarki awamirih watinabi nawahi dan kita tidak menjadikan ketetapan Allah dan takdirnya sebagai hujah untuk kita di dalam di dalam meninggalkan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Fa idza waqa'a minal insan ma'siyatan apabila terjadi dari seorang suatu kemaksiatan Apabila orang terjatuh dalam suatu kemaksiatan, au hasalat minhu khati'ah atau terjadi darinya suatu, kekeliruan, fa innahu la yatubu ila Nah, maka sungguhnya orang tersebut yang terjatuh tadi itu barakallahu fiik, eh, orang yang terjatuh tadi itu terjatuh dalam kemaksiatan atau terjadi kekeliruan, dia enggak tobat kepada Allah taala dan tidak mengakui dosanya. Wa inna yaqul tapi dia malah mengatakan hadza qada'un wa qadar. Ini ketetapan Allah dan takdirnya. Sudah minum khamar berjudi mengatakan ini takdir Allah dan ketetapannya. Gitu. Enggak sadarnya ya nggak sadar. Bagaimana? hadalah ya yajuz. Ini nggak boleh. Yang seperti ini tidak boleh diperbolehkan berhujah takdir di dalam perbuatan kemaksiatan itu adalah haram. Umar bin Khattab anhu kisahnya lekatkan semuanya benar antum terulang-ulang nggak masalah. Ulama takarar takarar ada seorang pencuri waktu itu ingin ditegakkan hak dipotong tangannya. Pencurinya berhujah dan takdir. Mahlan ya amirul mu'minin katanya. Tunggu dulu. Wahai Amirul Mukminin, inna bi biqadarillah. Aku mencuri ini dengan takdir Allah katanya. Berhujah takdir dalam perbuatan maksiat. Apa kata Umar Khattab anhu? Aku pun mau memotong tanganmu ini dengan takdir Allah Taala juga. Jadi nggak bisa berbuat apa-apa. Berhujah dengan takdir dalam perbuatan maksiat adalah haram. Diperbolehkan syariatkan berhujah dengan takdir ketika tertimpa apa? Musibah Anfa'in fa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza kana kadza wa kadza walakin qul qadar wa Kalau seandainya kamu ditimpa suatu musibah, jangan kau mengatakan kalau seandainya seperti ini, ini saya seperti ini, seperti ini. Tapi ucapan apa? Qadarullah masyafa'al. Allah telah menakdirkan dan apa-apa yang Allah telah kehendaki pasti terjadi. Itu dikondisikan ya. Naam, kita lihat dikit lagi, perhatikan baik-baik. Hada la yajuz, ini enggak boleh. Al wajibu al mu'min idza waqa'a minhu mukhalafatan an yatuba ila Allah 'azza wa jalla. Yang wajib atas orang mukmin apabila terjatuh dalam suatu penyelisihan, didengarkan baik-baik. Naam. Maka hendaknya segera tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal qada wal qadar la yuhtaju bihi 'ala fi'l ma'asi. Maka ketetapan dan takdir Allah taala tidak bisa dijadikan hujjah untuk berbuat kemaksiatan. Wa inna ma yuhtaju bihi 'ala masaid akan tapi takdir itu boleh jadikan hujah ketika apa? Ditimpa musibah-musibah. Antum terpeleset, antum jatuh, antum nabrak pohon misalkan, antum kehilangan uang misalkan. Itu musibah atau bukan? Musibah. Qadarullah masyafa'al. Itu benar. Jangan mengandai-andai. Jangan mengandai-andai kalau seandainya seperti ini, seperti ini, misalnya seperti ini nggak ada. Jadi nggak boleh mengandai-andai ya. Kenapa kalau mengandai-andai kok nggak boleh kenapa? Pak Inalau tatahu amal syaitan. Karena ucapan lau kalau seandainya kalau seandainya itu buka pintu setan. Nah, kita lihat sini. Naam barakallahu fiik wa inna yuhtadu bihi al masaib allati la ikhtiyara lil insan fiha karena berhujah takdir itu hanya diperbolehkan ketika terima musibah-musibah yang orang enggak punya pilihan. Antum ketika jatuh ada pilihan enggak antum? Anak milih nggak jatuh, ya nggak bisa. Udah jatuh ya jatuh, terpleset. Nggak usah mengandai-andai. Seandainya dilewat jalan sana nggak jatuh nggak bisa. Qadarullah masyafa'al. Kita lihat lagi. Fa sibuha inat kau tawal qadar. Maka hendaknya dia menisbahkan musibah tadi kepada takdir ketetapan Allah Taala. Hatta yasbir alaiha sampai dia sabar di atasnya. al ma'asi lahu fiha Tapi kalau kemaksiatan orang punya pilihan. Milih eh, barakallahu fi milih berbuat taat kemaksiatan. Dia milih kemaksiatan, punya pilihan dia. Naam, walau fiya qudrah wa masya wa fi'l. Dia punya kemampuan, punya kehendak dan punya perbuatan. Fahiya fi'luhu wa hiya Kemaksiatan yang dilakukan adalah perbuatan dia dan juga usaha dia. Wa hiya bikhtiyarih. Kemaksiatan yang terjadi dengan pilihan dia. Fayalu menafsah maka hendaknya dia menyalahkan diri sendiri. Kok anak berbuat kemaksiatan? Seperti itu wa yahmilu dzanba 'ala dan menanggung memikul dosa yang apa yang menimpa atas dirinya wa yatubu ila azza wajal dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dikit lagi al abawan adam wa hawa adam wa hawa abawan eh, bapak dan ibu alaihi alaihi salam alaihi wassalam qala rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, kami telah berbuat kezaliman. mendzalimi diri-diri kami. Jikalah engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Adam Hawa mengakui dosanya. Wa fil ayatil ukhra fatalaqa Adamu rabbi kalimatin taba alaihi innahu wattawwabur rahim. Dalam ayat yang lain, Adam berjumpa Rabbnya eh, dengan menyampaikan kalimat-kalimat yang akhirnya apa kalimat tersebut yaitu minta minta diterima taubatnya, diterima taubatnya. Innahu huwa tawwabur rahim. Fal abawan lam yaqula abawan siapa abawan ini? Abawan siapa ini? Adam wa Hawa abawan. Namanya mulhaq bil musanna. Mulhaq bil musanna. Lam yaqula kedua-duanya tidak mengatakan ya rabbana hadza qada'uka wa qadaruk. Enggak ngomong gitu. Wahai Rabb kami, ini ketetapanmu, ini takdirmu. Bukan gitu. Kan dinasihat, jangan dekat-dekat pohon itu. Paham ya? Malah dekat-dekat dengan gangguan setan tadi itu dan makan buah pohon tadi itu. Tersingkatlah auratnya. Paham ya? Akhirnya apa? Merasa bersalah dan merasa berdosa. Bal qala rabbana dzalamna anfusana bahkan mengatakan wahai Rabb kami, kami telah mendolimi diri kami. Iqtarafa kedua-duanya mengaku, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Syahidnya barakallahu fiik, seseorang berhutang takdir diperbolehkan kalau Jadi tiba apa? Musibah. Dan berhutang takdir haram kalau dalam rangka apa? Berbuat kemaksiatan Allah alam bisawab alhamdulillah rabbil alamin.